Hari ini Allah kumpulkan kita kembali di tempat ini. Sebelumnya saya memohon maaf atas keterlambatan hadir namun insya Allah mudah-mudahan uh, kita tidak akan lewat dari waktu yang biasanya uh, eh, insya Allah duduknya para jemaah yang sejak pagi <clears throat> Duduknya para jemaah yang sejak pagi di tempat ini mudah-mudahan insya Allah mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah balasan-balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah wabil khusus untuk sahibatul hajah eh, Umi Ferry beserta segenap keluarga besar suami dan anak-anak mudah-mudahan senantiasa dipihara dipanjangkan umurnya disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sebelum kita lanjut daripada pembahasan hadis sama-sama kita awali kajian ini dengan membaca Al-Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض رواه البيهقي Kita masuk ke hadis 11 daripada hadis kitab Syifa Usadim. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an." Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Ya ali ahli sama terlihat bagi penghuni langit sebagaimana penghuni langit eh, kita penghuni dunia memandang bintang-bintang di bumi. Terlihat rumah kita bagi penghuni langit sebagaimana penghuni bumi memandang bintang-bintang di langit. Berarti rumahnya orang yang di dalamnya membaca Al-Quran, rumahnya bercahaya. Rumahnya orang-orang yang di dalamnya penghuninya tidak melupakan Al-Quran, berarti rumahnya penuh dengan cahaya. Cahaya Rabbani, cahayanya Allah dari firman-firmannya. Cahaya wahyu, dari untayan-untayan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam rumah yang dibacakan adanya di situ Al-Quran, rumahnya nggak sepi, rumahnya nggak gelap, tapi rumahnya bercahaya. Ini menandakan kalau di dunia rumahnya bercahaya lantaran bacaan Qurannya si penghuni rumah begitu pula nanti rumah kita di alam kubur saat kita kembali kepada peristirahatan kita di alam barzakh maka alam barzakh kita kan ada dua pilihan, ini rawdhah min riyadhil jannah au hufar min hufril kalau dia nggak jadi taman surga, dia jadi jadi salah satu lubang neraka. Dan pasti tambahan kita yang paling menakutkan itu dari apa? Bayangan kita dari kubur adalah gelap. Rumah besar kalau gelap enak nggak kelihatannya? Sempit. Hal yang besar kalau gelap sempit. Nah kebayang nggak udah kubur cuma 2 meter, dalamnya kira-kira kurang lebih kalau luasnya mah seapa orang kita letakkan begitu kiloan berapa kali berapa sih kebayang gelap waduh gelapnya kayak apa orang kalau gelap biasanya sesak nafas kenapa banyak orang yang sekarang hidup di dalam rumah tapi dia merasakan sesak di dada seolah-olah dia tidak mendapatkan kehidupan yang layak dia nggak dapat asupan oksigen yang benar Ternyata yang tidak dapat oksigen itu adalah rohaninya. Dan rumahnya terasa hambar, hampa, hanyut walaupun kelihatannya indah dari luar. Biarpun itu rumah bak istana sekalipun, tapi ternyata di dalamnya orang-orang gak ada yang baca Quran, sia-sia rumah itu. Barangkali lampu di dunia terangnya bukan main. Dari kejauhan orang bisa memandang keindahan rumahnya. Tapi ternyata yang terlihat bagi para malaikat itu bukan seberapa indahnya lampu hias di dalam rumahmu. Seberapa terangnya lampu-lampu yang bergelimang di rumahmu. Seberapa tinggi watt listrik yang ada di rumahmu. Tapi ternyata yang dilihat itu supply powernya, cahayanya dari Quran. Begitu si penghuni rumah ngaji, rumahnya terang. Kalau udah terang, kita merasa nyaman. Pernah kan kita masuk rumah orang, rumahnya gak gede kecil, tapi begitu dimasukin ada nyaman, gak pengen buru-buru pulang. Padahal rumahnya gak ada apa-apaan, tapi enak didudukin. Ternyata yang bikin enak apa? Penghuninya yang jadikan rumahnya itu sebagai sarana ibadah. Tapi ada orang punya rumah megah besar, tapi dimasukin kita kita kalau kita di sini ogah sama banget nggak enak ini dari dapur ke kamar jauh ibaratnya nggak enak dimasukin walaupun ada juga orang rumah besar enak dimasukinnya tetapi berapa kali sering kali kita ini kita nggak nyaman walaupun rumahnya besar tapi kita nggak temuin kenyamanan. Kenapa? Ternyata nyamannya nggak berasal dari kesubuhan yang punya Maka kalau mau lihat rumah enak atau enggak, jangan lihat rumahnya, tapi lihat penghuninya. Orang yang tinggal di rumah apapun bentuknya, perumpamaannya yang dikasih buat rumah tersebut baik tiga nanti. Nah zaman sekarang banyak orang nggak betah ke rumahnya sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan ngelirik rumah tetangga banyak melirik kenikmatan orang lain melihat rumah orang kapan dia rumah kita bisa begini melihat rumah orang kapan dia rumah kita bisa begitu kapan nih kita dapat rumah lebih gede kapan nih kita dapetin rumah nyaman berhasil bayangannya orientasinya selalu terhadap nikmat orang padahal rumah itu tolak ukurnya bukan dari seberapa besar kita, tapi seberapa nyamannya kita tidur di sana. Ada orang punya rumah gede tiap hari nangis di dalamnya, sumpah merasa kesepian. Ya iya kenapa merasa kesepian? Karena dia nggak menghadirkan Allah di rumah. Sumpah merasa kesepian Nabi Muhammad gak pernah dihadirkan di rumah sumber ngerasa kesepian ya kesepian kenapa karena nggak ada kebaikan yang pernah dihadirkan di rumah tapi coba kalau orang punya rumah mau itu rumah besar atau rumahnya kecil tapi apa tapi dia selalu menghadirkan kebaikan Allah dihadirkan Rasulullah dihadirkan para aulia salihin di dalamnya dihadirkan Kemudian kebaikan-kebaikan di dalam rumahnya dijalankan. Apa yang terjadi di rumahnya gak akan pernah walaupun dia tinggal seorang diri di dalamnya, dia akan merasakan kenyamanan di rumahnya. Walaupun dia sendiri. Gak ada anak yang jenguk, gak apa-apa. Gak ada orang yang nemenin, gak apa-apa. Gak ada pasangan hidup lagi yang ada pingin, gak apa-apa. Kenapa? Dia merasakan kenyamanan yang tidak dia dapati jika rumahnya tidak disediakan kebaikan. Orang punya rumah besar tapi nggak ada kebaikan, berarti kalah rumah itu daripada rumahnya seekor lebah. Eh, lebah itu rumahnya dimanfaatin orang baik. Lebah punya rumah, isinya apa? Itu punya rumah isinya Lebah bikin rumah capek-capek yang nikmat-nikmat madunya kita. Dia ngambil orang, bukan dia. Apa tuh lebah nyimpan madunya sendiri? Ya. Habis dia buat, dia bagiin ke orang. Bagiin ke kita terutama tepatnya. Lah kita punya rumah buat apa? Buat tidur doang. Punya rumah cuman buat kita nikmatin seorang diri. Maka ketahuilah kita ini rugi Punya rumah itu jadikan rumah itu adalah rumahnya manfaat, rumahnya kebaikan, rumah di mana orang yang kiranya datang ke sana mendapatkan sesuatu dari rumah itu. Orang datang ke rumah kita, dari sana, iya, wah senang kalau di sana. Walaupun isinya cuma yang kamu sukui makanan, tapi rumahmu mengandung kenikmatan. Kenapa senang datang ke rumahnya si Fulan? Oh, disukuhin? Masya Allah, ikram duyufnya bukan main. Ya, menghormati tamunya bukan main. Ngelayani tamunya bukan main. Kalau ada tamu, wah disukuhinnya hidangannya bukan main. Orang yang datang ke situ bentar. Ah, Gak cuma dapat perut kenyang, tapi dia punya rohaninya kenyang juga, masya Allah. Datang ke situ ngapain? Taklim, belajar. Oh rohani dibuka buat kebaikan. Orang yang datang ke sana perutnya kenyang, rohaninya kenyang. Orang yang datang sama aja kayak apa? Kayak madu. Madu itu ngenyangin perut kalau dimakan benar dan menyehatkan badan. Maka jangan kalah kita sama rumah lebah. Rumahnya lebah bisa segitu membagi manfaat, masa kita manusia dikasih akal sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih kekuatan sama Allah, dikasih kemampuan sama Allah. Eh rumah kita hanya gak ada apa-apa. Kalau pagi orang lewat isinya tersetel kandung. Gitu. Kalau kita yang orang datang ke rumah dapat makan dari kita yang bisa kita suguhin bentuk daripada kepercayaan kita pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir tapi kita juga pengen menyuguhkan dia bukan hanya perutnya kenyang tapi rohaninya juga kenyang Wah oh, kenapa senang datang ke situ enak? Kalau datang ke situ ada aja manfaatnya kita dapat, tak dapat ilmu ini, tak dapat ilmu itu, subhanallah. jalan rumah orang begitu tapi dulu orang tua kita kita mau nyambangin siapa aja kalau datang ke rumah orang dulu pasti tuh biar kata wejangan dia bukan ustazah wejangannya nasihat semua. Ada aja tuh yang dibawa pulang manfaat. Kalau habis pulang dari rumahnya orang seneng dapat manfaat, dapat nasihat, paling enggak dapat resep kek, dapat resep makanan resep ke biar rumah tangga awet resep ke biar ngurusin anak bener kalau belum jadi majelis taklim ke rumah paling enggak jadilah kamu penghuni rumah yang baik yang bijak yang bertutur kata bahasa baik bertutur mungkin pekertinya baik orang yang datang ke sana bukan cuma dikenyangin perutnya tapi dikenyangin rohaninya Rohani. dan ini yang kita nggak nemu jadi kenapa Rasulullah Wasallam membuat sama kita rumah yang di dalamnya al Quran? Artinya rumah kita itu iya. bukan cuma rumah singgah, bukan cuma rumah tidur, bukan cuma nyari rumah untuk nanti sore, bukan cuma rumah untuk melonjorkan kaki. Tapi coba lihat orang tua kalau punya rumah pasti rumahnya ada musola, pasti rumahnya ada tempat ibadah, pasti rumahnya tempat dia dari tahajud sampai ketemu mau tidur ada tempat ibadah yang nyaman tapi lihat zaman sekarang seberapa banyak orang mementingkan rumah ada tempat sholatnya berapa banyak tapi kalau dulu gak ada rumah yang didatangi kecuali ada bilik sholatnya ada musolahnya walaupun kecil yang orang kalau mau sholat itu nggak bingung sekarang orang mau sholat duduk numpang di kamar oh orang mau sholat ya ada orang datang mampir ke rumah mau sholat tak punya sholat ini bukan soal kamu orang ada atau bukan tapi emang orang dulu walaupun rumahnya kecil ada tempat sholatnya ada tempat sholatnya orang semua duduk ngumpul ibadah sholat di situ jangan Berani sholat ngaji udah pasti. Ahli penghuni rumah kalau udah sholat dipentingin, udah pasti ngajinya insya Allah juga pasti bagus. Kalau Al-Qur'annya bagus, tapi coba kita tanya, dulu kita kecil, begitu datang maghrib wal isya, orang tua kita larang kita nyalain televisi, orang tua kita larang kita berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, semua ngeriung kumpul atau ada di musola di masjid atau di rumah guru ngaji, pada ngaji bareng-bareng di antara maghrib sama isya. Lalu lihat kondisi rumah kita antara maghrib dan isya di zaman sekarang seperti apa. Mana lebih kencang suara ngaji sama suara TV? Suara TV. Orang ngaji TV barangkali kerjaan suara TV ngaji pelan TV bentangnya bukan main. Kayaknya sayang benar kalau TV mati sebentar lagi tuh antara Maghrib Indonesia ada sinetron unggulan, ada sinetron favorit yang kalau kelewat rugi. Sholat TV nyala, kalaupun wirid Iya, dulu kalau kita ngomongin dulu, masya Allah, mana ada orang tua ngizinin anaknya yang dia lagi ngaji tv nyala, yang ada orang tuanya bilang gak sopan orang lagi ngaji kok tv lain. nyalain. Ya. Kalau sekarang siapa yang bisa disuruh sama anaknya? Kalau orang tua lagi ngaji, hargai, hormati. Yang ada kita yang suruh ngimbatin yang lagi nonton TV suara ngaji jangan kenceng-kenceng dong Gak enak lah itu kan Gak usah ngaji oleh TV Kita yang nonton jadi bingung Jadi kita yang nauin yang lagi nonton Bukan yang lagi nonton nauin yang ngaji Masya Allah Yang lagi istirahat, yang lagi senang-senang di rumah Untuk yang mau ibadah nauin yang lagi mau senang-senang yang lagi istirahat Rumahmu Kata Nabi dalam hadis yang lain, jangan sekali-sekali kau jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Rumah yang kayak kuburan, rumah yang gak ada ngajinya, rumah yang gak ada ibadahnya, rumah yang gak ada sholatnya, gak, gak, gak peduli seindah apa itu rumah. Jadi rumah kita tuh untuk ibadahnya kita. Nabi Muhammad punya rumah, tapi coba kalau kita telusuri segede apa rumah Nabi kata dibilang kamarnya Nabi itu kalau Sayyidah Aisyah lagi datang bulan Sayyidah Aisyah lagi kayak berarti kan gak bangun malam nih gak tahajud nih sama Nabi nggak dibangunin kalau Nabi mau sujud itu Nabi harus geser sedikit kakinya Aisyah Nabi harus geser dan ada cerita di malam Yusuf Syaban Nabi keluar ke baki Jadi Aisyah kaget kok bangun Biasanya Nabi sholat yang nempel di sebelah Kok tiba-tiba gak ada Sekecil apa itu kamar Sekecil apa itu rumah Dibandingin kita rumah kita gak ada artinya Nabi paling sendiri tempat sebelah masjid Masya maka orang tua dulu kalau mau pindah rumah nanya yang eh, ada di masjid nggak? Kalau ada di masjid itu ikut petah banget. Azan kedengeran. Orang sekarang sebagian ada yang keberisikan sebagian Rasa berisik katanya sebelah masjid. Insya Allah. Sebelah masjid yang diganggu orang tua kita dulu nyari sebelah masjid. Sunnah Nabi Muhammad, Nabi bersebelahan banget sama masjid. Orang timbang tirai doang langsung langsung masjid masuk. Rasulullah Kalau Allah Alaihi Wasallam rumahnya mau kehilangan berkahnya rumahnya pengen tetap ada kebaikan nah kalau kita sekarang belajar rumah kita barangkali belum ada majelis dan mungkin tidak terpikir untuk ada majelis lalu pikirin rumah mau ada apa kalau nggak bisa kita datangkan orang untuk mengambil kebaikan dari rumah paling tidak kamu jadi penghuni rumah datangkan kebaikan untuk rumahmu sendiri Datangin kebaikan untuk rumah kita sendiri. Kalau mau bikin apa-apa di rumah, mikir rumah kita pantas nggak kalau mau dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak manfaat. Jadikan rumah kita sumber datangnya malaikat, bukan sumber melalui malaikat. Orang tua dulu nggak mau ngajak patung-patung, walaupun patungnya cakep. Apa alasannya? Gak mau kalau malaikat gak bisa masuk. Gak mau majang-majang lukisan. Kalau lukisannya kebun mengapa apa? Kalau lukisannya gunung mengapa apa? Kalau lukisannya macan gak mau. Lukisannya manusia gak mau. Kenapa? Gak mau bikin sesuatu yang menghalangi ruhnya malaikat hadir. Banyak wali-wali. Jadi dipajang ayat kursi. Yang dipajang surat al ayat apa al ikhlas al al fatihah misalnya gitu dan dicari apa kalau kita orang sekarang mau apa surah apa ayat seribu dinar. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من itu لا kesik katanya kalau punya gitu rezekinya lagi. ya mendingan deh daripada kamu majangnya kepala rusak nah gitu ya mau urusannya ketika lo panjang itu rezeki insya Allah gak putus sebetulnya bukan itu yang dipanjang rezeki gak putus kalau kamu ngamalin isi yang terkandung di dalam ayat itu baru rezeki gue gak putus Ya benar kan begitu tapi masih mending yang dipanjang ayat Quran di rumahnya Allah Muhammad bukan cuma repot ngurusin buka yang dipajang gitu dia cari oh saya rumahnya Gak bisa nih ada pengajian Belum sanggup nih ada pengajian Kamarmu, rumahmu jadi sumber sarana rahmatnya Allah turun jadi sumber pelayanan turun jadi berkahnya semuanya turun Bukan kita justru jadikan rumah kita sebagai sarana terhalangnya berkah sampai ke sana Ada dulu sahabat Nabi Ridwanullah alaihi punya istri ini suami tatar datangin tamu, teman banget nyambut tamu istri ya satu ketiga pegel tamu datang mulu. Ngedumel sama suaminya. Kenapa sih teman banget mau orang pulang ke rumah? Kata suami. Kan kita capek, ada waktunya pengen tidur, pengen istirahat. kalau bawa orang dulu iya kalau zaman kita sekarang lukas ada, zaman Nabi apa ada ada. Kan ibaratnya kalau tamu datang berarti kalau potong kambing dimotong ya lagi yang baru. Masak berarti masak lagi yang baru. Kalau masaknya kalau kita sekarang beli kambing udah kepotong oleh zaman Nabi. Ayo. Perempuan zaman Nabi pada bisa potong kambing. Gak kayak kita nungguin yang nyembelih. Perempuan zaman Nabi bisa potong kambing doang. Mulitin bisa. Kalau zaman Nabi gandum dari kasar jadi halus jadi tepung orang-orang dulu mah hebat-hebat nah, kalau kita beli di warung masih males Kandon itu capek jangan ngomong kandon. gitu oga ibaratnya gitu nyambut tamu eh udah lagi disuguhi dengan kemudahan kakak usah beli tepung beli aja kue jadi banyak kesebaran di mana-mana iya beli aja kue jadi bertebaran di mana-mana tuh kue Tinggal kita suguhin buat tamu yang datang. Jangan sampai malas juga, itu sih kepanasan. <laughs> nah ini perempuan ini ngadu apa keluh sama suaminya. Kenapa begini terus Rasulullah tentang kita baru mau tidur tamu datang. Kita baru mau berempat tamu datang lagi. Keluh. Maka suaminya bercerita kepada Rasulullah Rasulullah ini saya punya istri ini belakangan ini ngedumel katanya capek ngurusin tamu saya enaknya gimana ya Rasul gitu ngadepin istri saya nih yang kedumel coba zaman dulu aja zamannya Rasul zaman sahabat udah ada sahabat yang pusing sama ngedumelnya bini ya apalagi sekarang maka Rasulullah bilang sama sahabat tersebut katakan kepada istrimu malam ini saya yang mau makan di rumah kamu. Kata Nabi bilang ya, ya. Katakan kepada istrimu malam ini aku yang bertamu. Wah, kalau kita jadi itu ini gimana bu? Kira nggak Rasulullah tamu? Katakan kepada istrimu hari ini aku akan bertamu ke rumahmu. Wah, suaminya pulang dengan dengan apa? Dengan sukacita, sampai kabarin bininya. Rasulullah katanya hari ini bakal nyampe ke rumah kita, dia bakal jadi tamu kita, dia bakal masak makanan kita, eh makan makanan kita. Kamu masak yang benar, yang benar kata istrinya, benar kata suaminya. Rasulullah yang bilang katanya malam ini mau makan di rumah kita. Istrinya masak satu ta'am kalau dibilang. Makanan paling spesial yang bisa dia masak dia subuhin rumahnya dirapihin, dibersihin. Rasulullah nih yang mau datang. Udah segala macam yang bisa service terbaik yang diberikan itu yang dia berikan kala itu Rasulullah datang Rasulullah makan setelah makan Rasulullah SAW bincang-bincang sejenak terus setelah Rasulullah keluar makan mau pulang Rasulullah bilang sama suaminya nanti waktu saya keluar suruh istri kamu liatin saya ya kata Rasulullah maka Rasulullah beranjak pulang istrinya dari belakang liatin Perlahan-lahan Rasulullah melangkah sampai pintu keluar jalanan. Kalau Rasulullah melangkah keluar itu berbarengan keluar dengan Rasulullah, berbarengan pula keluar kala jengki. Serangga-serangga, kecoa dan lain-lain itu keluar bareng dengan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dari kejauhan bilang, inilah yang terjadi kalau tamu pulang dari rumah sahibul bayi, maka dia pun pulang membawa segenap mudorot bahaya-bahaya yang ada pada rumahnya jadi kalau ada kita pegel kedatangan tamu kayak kita pegel ada orang yang mau ngebersihin rumah kita buat dari hama dari dari mudorot dari bahaya kan nggak pantas begitu nah Rasulullah mau kasih pelajaran nih ke istrinya kamu jangan pegel karena tamu yang datang itu pulangnya ngebawa semua kotoran-kotoran yang ada di rumah kita bahkan dosanya penghuni rumah dibawa sama kamu yang pulang dia datang bawa berkah dia pulang bawa segenap dosa-dosa yang yang huni di rumah masya Allah makanya kata Habib Salim bin Abdullah Syafiri beliau bilang orang yang menjamu tamu yang tidak dia kenal kata Habib Salim kamu jamu tamu kamu akan kenal orang tapi kamu jamu dengan jamuan baik, dengan cara yang terbaik. Kata dibilang kamu kayak ngejamu Allah. Ngejamu Allah. Jadi jangan dikira ngejamu orang gak kenal itu gak ada pahalanya. Justru pahala terbesar ngejamu orang gak dikenal. Itulah yang terjadi di zamannya orang-orang bulu, salaf kita, orang-orang sufi, mereka musafir-musafir ketemu rumah numpang istirahat gak ada yang kunciin pintunya bukain pintunya dari ngehargain walaupun gak kenal tawarin makan subuhin minum tempatin di tempat istirahat ya yes, zaman dulu zaman sekarang malingnya gak sebanyak zaman sekarang ya perampoknya gak sebanyak perampok zaman sekarang tapi palingan kalau kita ke kiranya ada tamu datang oh orang majelis lagi pengajian begini kan belum Kami Ferry memang tahu semua nih orang-orang yang datang siapa aja maka kalau jamuannya sama orang yang datang dengan yang dia kenal itu semua dijamunya sama yang dikasih sama ibaratnya kayak kamu dijamu Allah tapi kalau kamu ngejamu orang yang kamu kenal kamu kenal dia, kamu jamu dia dengan servis yang baik, makanan yang baik, perlakuan yang baik. Kamu seperti menjamu Rasulullah. Jadi nggak ada alasan orang ngejamu tamu itu jutek, cuek, apalagi cuma nyediain ala kadarnya. Dan saya selalu bilang, rumah kita itu dengan kedatangan tamu tuh barokah maka jangan jadi orang yang kedatangan tamu tuh yang basa-basi melayani. Mau apa? Mau kopi mau teh? Mau minum apa? Jangan sama kayak di restoran. Kita bukan di restoran. Tugasnya tamu bukan ditanya mau apa, disuguhin. Disuguhin aja, itu menyuguhin apa? Kita menyediakan apa? Itu yang dikerjain, bukan nanya minum apa? Minum teh, air, ya, setiap kamu pasti jawab yang paling kecil. Oh teh apa kopi apa air putih aja. Pasti kamu tidak air putih aja jalan repot-repot. Sebetulnya sohibul bed kalau kedatangan tamu kudu repot. Masa kamu kedatangan tamu malah kedatangan tamu sama aja? Karena ikramud dhaif Umin alamah iman, memuliakan tamu tanda iman di hati. Kalau kita nggak memuliakan tamu berarti nggak punya iman dong. Punya apa orang tua dulu, orang-orang kita, orang tua abah kita misalnya dulu. Kalau kedatangan tamu pamali, kamu datang keluar nggak makan. Walau ketemu nasi amin apa telur dadar barangkali cuma tempe orek barangkali ya super mie itu ada yang instan tinggal ngegodok bentaran jadi tapi kamar di orang keluar nggak kenyang perutnya kadang-kadang rumah kita kan nggak sampai semiris itu cuma adanya apa tuh ada ini cuma biskuit kering. Lihat jarak kita, oh tamu datang. Gitu. Coba ada kue kering apa? Kue kering, kue kering. Cari yang nyamin Kue kering. Saya disuguhin kue kering siapa? Dari zaman kapan sampai sekarang disuguhin kue kering gak bakal kecolek. Oh enggak, yang di rumahnya ini tidak makan. Ibu kenapa nyungguin kue kering? Ibu gak makan boleh. Cuman masalah si aja kalau ada tamu makan. Taulah ada istiadat mungkin orang kita kalau lebaran ada kue kering. Iya sekadar ibu. Tapi yang kudu disuguhin bukan itu, itu mah kuat dimah mestinya kan gitu ya itu mukaddimah ibarat kalau ceramah baru assalamualaikum baru begitu iya masa kita kalah sama apa sama orang-orang barat punya cara menyambut tamunya ada disebut dengan welcome drink welcome drink gratis bu Agak bayar air putih kagak malu dia welcome drink air putih masa kita umat Islam yang diajarkan sama Rasulullah syiar syiarnya Islam diajarkan sama Rasulullah sama Rasulullah caranya memuliakan sesama Islam eh tamu datang minum apa air putih aja keluar air putih beneran <laughs> punya apa bu punya sirup punya teh punya apa ibu mau sukuin apa itu udah perlu ditanya, kita aja. Air putih mah fardu ain. ya. Orang biar kata disuguhin apapun, ujung-ujungnya ada air putih kan. Air putih itu udah gak perlu ditanya. Air putih mah udah perlu ada. Tapi masa iya orang datang cuma air putih dan gitu. Itu muamalah kita di rumah yang membuat rumah kita hidup rumah kita bercahaya, rumah kita terasa nyaman, tenang, damai, suka didudukin sama orang, orang nyaman datang ke sana, bahkan senang berlama-lama di sana. Bukan karena apa-apa, karena apa? Karena kita membuat rumah kita betul-betul fungsinya sesuai dengan yang semestinya. Bukan cuma punya rumah panjangannya banyak. Eh orang sabar lewat, eh bayar yang rumah tetap saya. Baik-baik ntar itu jatuh ya Allah. Eh, punya rumah takut. Tahu, punya rumah takut jadinya. Kalau yang kerja salah sedikit, mencahin sedih lagi deh. Fungsinya bukan itu. Kau ingin tata rumahmu seindah, silakan. Seindah mungkin silakan. Kau ingin hias rumahmu seindah mungkin silakan. Kau ingin bangun rumahmu semegah mungkin silakan tapi kau harus jadikan rumahmu pun surga di dunia hingga kau merasakan surga yang sesungguhnya surga yang orang datang ke ya Allah datang ke sini kayak surga kagak minta minuman keluar kagak ngomong makanan keluar orang lagi mikirin aus banget minuman keluar es keluar waduh masya Allah cari yang begitu usada yang begitu kan banyak kalau orang yang duitnya banyak jadi ya irapan aja bisa nah, kalau kita modal duit pas-pasan itulah kalau orang ngerasa duitnya pas-pasan berarti ibaratnya mental, mental pas-pasan kamu kira kalau jemputin tamu rezekimu nggak balik apa jangan-jangan kita begitu takut sampai ngira kalau tamu yang kita makan kasih makan enak kita jadi makan gak enak kalau mikirnya begitu ya repot. Ada kisah di Hadramut Habib Abu Bakar Rajni. Eh, Habib Abu Bakar Alaih terus punya saudara saya lupa nama saudaranya orang datang ke rumahnya Habib Abu Bakar Habib Abu Bakar ini kaya bayangin doanya aja minta susu turun susu hujan turun susu orang kaya kalau bukan main datang tamu disuguhin makanan sama dia tamu tamunya mau datang 10 motong kambingnya masing-masing orang 10 apa yang mau diambil sama dia artinya lah dia mau ambil hati kambing karena makanan ter termahal di zaman dulu itu hati kambing paling favorit potong kambing, yang berapa? Sepuluh, sepuluh yang dipotong. Selain disuguhi daging-dagingan yang lain, tapi alasan potong satu kepala satu orang itu tujuan mengambil artinya Disuguhin tuh, kata tanggung-tanggung tuh, ya. Wah, usaha itu kalau begitu namanya israf. Kamu yang ngomong israf, kalau model kayak Habib begitu gak ada israf. Orang dia bakal bagiin juga ke tetangga-tetangganya, dibagiin juga sama orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Emang kita punya makanan itu israf namanya betul. Tapi kalau orang yang beriman sama Allah, kami mikir ke sono. Terima kasih. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين singkat cerita dengan suguhan makanan yang begitu luar biasa tamu ini ngomong sama Habib Bakar Beb, antum orangnya dermawan banget Subhanallah saya belum pernah ketemu sama orang yang dermawan kayak kamu ngubungin tamu bukan main hidangannya nggak main-main sampai segininya padahal Pak Mini siapa gitu kata si tamu bilang Habibnya bilang oh kamu belum kenal saudara saya saudara saya ditarik lebih dermawan dari saya jadi bilang yang benar lebih benar oh ya Fer kapan waktu ada mau mampir kata si tamu bilang berjalan waktu tiba-tiba waktunya dia datang ke Tarim dia ingat tuh pesannya Habib ya Bakar kalau dia punya saudara dermawan juga bahkan lebih dermawan penasaran dia kalau sekelasnya Habib Abu Bakar aja dermawan begini model bagaimana tuh saudara ini ditarik dermawannya kayak apa kata dia bilang gitu datang begitu datang sempat ragu kok rumahnya begini banget tapi penasaran apa ini katanya dermawannya lebih datang ke dia. Betul ini saudara Abu karena Nah betul ada masalah pun atau silahkan masuk duduk ngobrol dan lain sebagainya sampai subhanallah kala itu setelah zuhur nah, orang lebih zuhur kan makan biasanya kan keluar dari dalam rumahnya korma empat minggu kata dia bilang kata ini dermawan tapi dia bilang nggak mungkin sih kalau dia ngasih seekor pak doang kali ini kalau bahasa orang sekarang advertisement bukan imah lagi saya ini bukan imahnya barangkali ini makanan pembuka udah diajak ngobrol ngobrol ngobrol tapi nggak keluar keluar nggak ada makanan Ini tamu yang capek sendiri. Lalu bilang, aduh saya keluar makanan, keluar cuma korban doang. Dia bilang, Beb, gak ada, gak ada. Gak ada, dia bilang. Sampai nyanyak nih di. Gak ada, katanya makan siang, ya makan siang. Gak ada, wah. Ada itu makan siang tadi, korban pagi. Hah? Dia bilang, ya Allah ente sama saudara ente jauh banget. Katanya dia bilang, ada datang ke rumah saudara ente, wah ceritain, aneh disuruh ini, disuruh ini, ini nih saudaranya cuma senyum doang ada mahu ini kita dia bilang saya nggak punya apa-apa kecuali cuma mengutil kurma di rumah saya ini aturan buat makan siang saya sama istri saya saya tiga istri saya tiga tapi karena kita kedatangan tamu kamu kita kasih empat saya sisain saya istri saya cuma dua berarti saya makan satu istri saya makan satu tapi saudaranya ini nggak terima si tamu ini nggak terima kan ada dibilang saudara ente merendah ada dibilang wah padahal dia yang dermawan kok dia bilang ente yang lebih dermawan Pak, akhirnya dia pulang kakaknya dia pulang sampai dia ada diceritain ah di rumah saudara ente dari saudara ente ya ah, cuma nyuguhin korma ente bilang lebih dermawan dari ente ente bisa aja nggak terbilang. bilang jadi orang merendah sampai begitu aneh datang saudara itu cuma nyembuhin aneh korma empat butir kurma kata saudara bilang terus eh dia bilang dia gak punya apa apa kecuali enam butir korma di rumah wahada wa ghadaun katanya itu makan siangnya dia dia bagiannya empat dia sisain dirinya dua sungguh hal itu jauh dari kedermawananmu eh kata saudara dia bilang ya eh kamu saya nyuguhin kamu satu orang satu kambing karena saya punya puluhan ekor kambing. Tapi dia, saudara saya, manusia, dia nggak punya apa. Bayangin dia punya enam butir, dia kasih ente empat, satu orang, dan dia punya dua kepala di rumah dia dan istrinya, dia cuma sisain dua butir korban. Berarti jatah dia dua dikasih ente jatah istrinya dua dikasih ente dari batas yang dia punya dia cuma nyisain dua untuk makannya dia siapa dia dan saya siapa yang lebih dermawan di antara dia dan saya dia wow saudara itu dia yang lebih dermawan saya punya kambing puluhan saya potongin kamu satu orang satu tapi saya masih punya puluhan lagi kata dia bilang tapi kalau dia, apa yang tersisa? Coba kalau kita ukur diri kita. Kita kategori yang mah punya nggak royal-royal bagus. Sekalinya nyuguhin juga, yang tersisa masih banyak juga. Maka ini Ibrahim, orang itu dan mawar tidak diukur karena banyaknya tapi diukur dari seberapa lapangnya dia punya dada buat kasih orang makan buat festival mendung buat Gorpati tahun kita jadi mudah-mudahan insya Allah rumah kita ini bisa jadi rumah yang barokah rumah yang dibanggain sama penghuni sama rumah yang dibanggain sama penghuni langit layaknya kita berbangga-bangga melihat bintang yang indah di langit mereka penghuni langit melihat kita rumah-rumahnya yang ada di bumi seperti menikmati keindahan bintang-bintang yang ada di, langit. Kenapa rumah kita bercahaya? Tapi cahayanya cahaya iman, bukan cahaya lampu. Cahayanya cahaya Quran, cahayanya cahaya akhlak, cahayanya cahaya nubuat, cahayanya cahaya Islam yang keluar dari rumah kita, terpancar dari rumah kita. Mudah-mudahan insya Allah rumah kita bisa jadi rumah yang begitu indah Indah di dunia, indah di barzah, juga indah di akhirat Amin ya Rabbal Alamin Kita doain untuk Ferry beserta suami dan segala anak-anak keturunan dan keluarga besar Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, usihatkan badannya Allah berkati rumah tangganya Allah anugerahkan kepada rezeki yang halal yang barokah Anak-anak yang jadikan anak-anak yang soleh dan soleha Majlis taklimnya mudah-mudahan senantiasa tercurah banyak keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala taala kemudian semua kita yang hadir melanggar langkah-langkah kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya yang punya hajat di antara kita Allah ijabah hajatnya dan mudah-mudahan dan ada di antara kita yang punya kesulitan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya amin ya rabbal alamin al hadhihi yang kulli yang salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah